Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di bab ke-19 ya. Di sini 21 di kitab ininya 19 bab 21 atau 19 halaman 219 Afwan eh, salah ulun ya, bujur aja. Eh, bab 19. Ya, bab 19 halaman 213. Babu majaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaitu bab tentang hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana cara berjalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini sebenarnya hadisnya adalah potongan hadis yang sebelumnya di awal-awal panjang ya, kemudian dipotong yang menunjukkan masalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Di sini ada tiga hadis, tidak terlalu banyak. Ya, kita baca. Berkata Imam Tirmidzi Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana ibn Lahiyah an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lahu inna lanujhidu anfusana wa innahu laghairu muqtarithin. Kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Kutaibah bin Sa'id, dia mengatakan Ibnu Lahiyah bercerita kepada kami dari Abu Yunus dari Abu Hurairah dia mengatakan aku tidak pernah melihat apapun yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan matahari menghiasi wajahnya dan aku tidak pernah melihat siapapun yang berjalan lebih cepat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seakan-akan bumi digulung atau dilipat untuknya sungguh kami harus bersungguh-sungguh dalam kurung ketika berjalan bersama Nabi dan beliau tidak memperdulikan sebelumnya tentang cara berjalan ya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan Al-mishyatu ismun lihai'ah wa hadihu sallallahu alaihi wasallam fil masyi akmalul hadyi maka nawasatan kama huwa sya'nuhu fi umurihi kulliha amalan biqaulihi ta'ala waqsid fi masyik ay liyakun masyuka wasatan bainal ifrat wat tafrid tentang cara berjalan kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala Cara berjalan adalah maksudnya keadaan berjalan. Bagaimana keadaan berjalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Petunjuk dan contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam berjalan adalah petunjuk yang paling sempurna. Cara berjalan beliau adalah pertengahan ya. Tapi pertengahan ke arah cepat. Nanti ulun sebutkan. Pertengahan ke arah cepat. Artinya tidak sangat cepat dan tidak lambat seperti jalannya para perempuan ya. Kemudian sebagaimana keumuman seluruh keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengamalkan firman Allah taala waqsit fi mashyika dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Maksudnya hendaknya cara berjalannya itu pertengahan antara berlebih-lebihan atau bersantai-santai. Artinya tidak terlalu cepat dan juga tidak lambat pertengahan. Jadi yang diperintahkan oleh kita, yang kita ikuti adalah cara cara berjalan beliau dari sisi beliau berjalannya sedang, sederhana. Bukan mengikuti jalannya Nabi sifatnya atau apa namanya ya? Eh, kan kalau pian belajar pernah belajar bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat beliau ya, ada yang beliau melakukan sesuatu dikarenakan itu jibiliyah, karena beliau seorang manusia, seperti makan dan minum. Dan ada yang menunjukkan kesunahan, memang kita diperintahkan. Kita tidak mengikuti Nabi cara berjalan Nabi seperti seperti turun, seperti orang turun. Langkahnya tegak. Kasihan kan orang kalau misalnya Berjalannya orangnya lama, disuruh tegak seperti Nabi. Maksudnya yang diperintahkan adalah sederhana, tidak sangat cepat dan tidak lambat. Bukan cara Nabi berjalan seperti seperti orang turun, tidak. Cara kita masing-masing kan, ada yang seperti ini jalannya, ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Tidak bisa kita menyamakan seperti Rasulullah SAW. Yang kita dituntut adalah keadaan berjalannya yaitu pertengahan, tidak sangat cepat dan tidak sangat lambat. Jadi bukan kita mengikuti Nabi, gaya Nabi berjalan dan beliau seperti itu diciptakan, seperti beliau turun seperti turun dari lereng cara berjalannya, tidak seperti itu. Ya. Sama seperti bahwasanya bidang Nabi itu apa namanya? lebar. Apakah kita disuruh untuk punya bidang lebar? Maka jawabannya enggak. Kasihan awak kurus kayak ulun, ke fitness? Maka jawabannya tidak ya. Itu sifat yang Allah ciptakan kepada kepada beliau hidung mancung, kita kada. apa kita mengikuti Nabi hidungnya mancung? Maka jawabannya kada. Haram. Jadinya kita operasi plastik. Jadi sifat penciptaan beliau kita tidak diperintahkan untuk mengikuti beliau seperti bidang apa dan eh, apa bahu beliau uh, bidang ya hidung beliau mancung poster badan beliau pertengahan kemudian rambut beliau apa ikal tidak keriting dan tidak lurus Apakah kita diperintahkan rambut seperti Nabi? Maka jawabannya tidak. Rebounding bin misalnya, maka tidak boleh, tidak boleh. Sama seperti ini. Sifat berjalan Nabi itu pertengahan, tidak sangat cepat dan tidak lambat. Itu yang kita kita ikuti. Kemudian hadis pertama kita baca tadi Imam Tirmidzi mengatakan Kutaibah bin Said bercerita kepada kami dia mengatakan Ibnu Lahiyah Ibnu Lahiyah, nama beliau adalah Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah. Ya, Abdullah bin Lahiyah. Dan beliau seorang tabiut tabi'in, tabi tabi'in. Dan beliau adalah perawi tiga imam dari kutubus sitah, dari imam sitah, imam enam. Beliau perawi Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tidak ditemukan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Nasa'i. Ibnu Ibnu Lahiyah. Dari Abi Yunus ini seorang tabi'in namanya adalah Sulaim bin Jubair. Abi Yunus Sulaim bin Jubair ya. Di para perawi hadis yang bernama Abu Yunus ada lima ada lima Ya, ada Abu Yunus maulanya Aisyah. Ada Abu Yunus maula Abu Hurairah di sini namanya adalah Sulaim bin bin Jubair. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Aku tidak pernah melihat apapun yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maksud dari perkataan beliau adalah aku nah di sini Abu Hurairah mengatakan, "Aku tidak melihat apapun yang lebih indah dari Rasulullah." Dan beliau tidak mengatakan, "Aku tidak melihat manusia yang lebih indah dari Rasulullah." Berarti sangat umum perkataan beliau, entah manusia ataupun selain manusia, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang paling paling indah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, seakan-akan matahari menghiasi wajahnya. Ya, bercahaya putih terang ya, seakan-akan matahari menghiasi wajahnya. Tapi perlu ditekankan, apakah wajah Rasulullah SAW memang benar-benar mengeluarkan cahaya seperti lampu maka jawabannya kita baca Syekh Abdul Razak. Maksudnya karena sangat bersinar wajah beliau dan bercahaya, seakan-akan terlihat oleh orang yang memandang beliau bahwa matahari bersinar dari wajah beliau. Karena tarang ya bersih putih. Sinar ini bukan sinar nyata yang memiliki arti bahwa sinar tersebut menyinari segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bukan berarti seperti matahari memang benar-benar matahari yang kalau gelap maka akan terang. Tidak seperti itu kata Syekh Abdul Razak. Kenapa? Karena ada pernah kejadian kasus ketika Aisyah radhiyallahu taala anha di tengah malam gelap. Ya, kemudian beliau kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bercahaya otomatis Aisyah tidak tidak mencari. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat kalau bercahaya seperti matahari, seperti lampu, maka enggak usah Aisyah bahar bahasa kita. Ternyata menyentuh kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu Rasulullah bercahaya seperti lampu matahari, maka Aisyah tidak perlu mencari-cari beliau. Ternyata orangnya ada di di higa, ya. Ini menunjukkan bahwasanya eh, wajah Nabi bersinar seperti matahari bukan berarti mengeluarkan cahaya seperti mata matahari. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak lagi sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu di awal-awal ya. Nah, sedangkan hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas bahwa beliau mengatakan ini asar ya, Nabi tidak memiliki bayangan. Ada yang mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi tidak memiliki bayangan. Kata Syekh Abdul Razak, ini adalah hadis yang batil. Nabi memiliki bayangan seperti seperti orang biasa, seperti kita. Ya, seakan-akan eh, apa hadis ini perkataan Abdullah bin Abbas ini saking bercahaya Nabi sampai-sampai bayangan beliau tidak tidak ada. Maka itu adalah hadis yang batil. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sama seperti kita punya bayangan. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Dan aku tidak pernah melihat siapapun yang berjalan lebih cepat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam." seakan-akan bumi digulung atau dilipat untuknya ya. Bagi Abu Hurairah Nabi cepat. Tapi bagi Nabi itu sedang kebiasaan beliau ya. Kata Abu Hurairah seakan-akan bumi digulung atau dilipat untuknya, maksudnya adalah seakan-akan bumi yang beliau pijak saling mendekat satu sama lainnya. Karena beliau berjalan cepat, tapi tidak sangat cepat. Kemudian Abu Hurairah juga mengatakan, Sungguh kami harus bersungguh-sungguh ketika berjalan bersama beliau. Ketika Nabi cepat, maka ketika sahabat itu ingin bersama beliau berjalan, maka kami harus sungguh-sungguh supaya bisa mengimbangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak memperdulikan. Maksudnya adalah beliau Shallallahu alaihi wasallam berjalan dengan cara berjalan seperti itu bukan karena memaksakan diri, bukan takalluf ya. Memang seperti itu kebiasaan Nabi. Yang dilarang bagi kita adalah jalannya tergesa-gesa, cepat sehingga memberatkan kita. Itu yang di, dilarang. Dan juga bukan karena memberatkan diri beliau. Jadi memang seperti itu kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di mata para sahabat cepat, tapi Nabi tidak memberatkan diri beliau dan tidak memaksakan diri berjalan seperti seperti itu. Cara berjalan seperti itu adalah cara berjalan yang menjadi kebiasaan beliau. Meskipun demikian, para sahabat berusaha keras jika sedang berjalan beliau. Nah, kenapa Rasulullah SAW berjalan seperti itu kebiasaannya? Ini menunjukkan kekuatan fisik beliau. Jalannya tegap, tidak sempoyong-poyong, tidak kayak orang lama, kayak orang garing, tidak ya. Memang benar-benar tegap, tegas berjalan beliau. Tidak seperti para wanita ya, yang melangkahkan kaki mungkin lambat, jalannya lambat tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalannya tegap, kemudian terlihat cepat karena menunjukkan kekuatan fisik beliau. Kada kayak orang garing habis puasa kada, ya memang benar-benar tegap. Ya. Nah kemudian tentang derajat hadis ini, ya. hadis ini dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al Arnaud dan juga Al Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari mendiamkan status hadis ini. Jadi beliau tidak berkomentar. Tetapi ketika beliau diam, Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari itu menunjukkan hadisnya kalau tidak hasan atau sahih. Ini di Fathul Bari. Ketika Ibnu Hajar mendiamkan suatu hadis di Fathul Bari, maka kaidahnya adalah kalau tidak sahih atau hasan. Di sini ada seorang rawi, kalau pian buka footnote-nya halaman nomor 220, halaman 214. Selain hadis ini ditemukan di Syama'ilun Nabi, juga Al-Imam Tirmidzi menyebutkan di al jaminya kitab atau Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi. Dalam sanatnya ada Ibnu Lahiyah, yaitu yang bernama Abdullah bin Lahiyah tadi. Dia adalah perawi yang soduk. Soduk itu derajat kedua di bawah thiqah. Kalau thiqah kita umpamakan sempurna hafalannya, sempurna sifat baiknya. Kalau soduk kedua dia masih di bawah derajat hasan kalau kita katakan, masih di bawah derajat hadis yang hasan. Yang sering salah kalau di apa namanya? di kitab Arabnya ditulis sodukun ikhtalato Beliau soduk ikhtalat. Ikhtalat ini makna sebenarnya ya, ulun bacakan. Ikhtalat maksudnya adalah taghayyurun yatra'u 'ala syakhsi yasu'u ma'ahu hibdhuhu imma likibari sinnin aw ikhtiraqi kutubin aw diya'iha aw musibatin alammat bihi lam ya- lam yatahammalha aqluhu. Maksud dari ikhtilat adalah kan di sini diterjemahkan dengan soduk yang sering salah. Maksudnya adalah taghayyurun perubahan yang mendatang kepada seseorang. Maksudnya perubahan hafalannya yang terjadi karena sesuatu hal. Asalnya orang nih hafalan kuat. Kemudian berubah Nah, kemudian baru berubah. Ini yang dinamakan ikhtilata. Di sini diterjemahkan dengan sering salah. Makna yang pasnya adalah dulu orang ini kuat hafalannya. Kemudian tiba-tiba buruk hafalannya. Nah, sebabnya bisa imma barisinin bisa jadi sebabnya adalah sudah jadi tuha sehingga kada peringatan lagi. Satu, atau awihtiraqi kutubin atau buku-buku beliau terbakar sehingga ngalih murojaah. Nah, dan Ibnu Laiyah berubah hafalan beliau buruk disebabkan kitab-kitab beliau terbakar. Ketika rumah beliau terbakar, maka kitab-kitab juga ikut ter terbakar. Nah, dulu kada HP Bang ini tinggal potong kawamun di murojaah. Zaman dulu habis-habis saya sudah. Sehingga beliau buruk ha hafalnya Masya Allah Jadi sangat penting buku itu karena buku itu banyak memiliki catatan-catatan pribadi Ya, bukan kitab yang nggak ada catatannya ya. Karena kita bisa membeli lagi kalau di pasar. Jadi yang beliau sesalkan itu bukan kendaraannya hilang, buku-buku beliau yang hilang karena catatan-catatan kepada guru beliau. Jadi itu yang beliau sesalkan, yang beliau apa namanya hilang karena bantak di situ. Seandainya maling ini pintar, kalau usah bukunya diambil, kendaraannya aja beliau apa yang kada nyaman. Catatan-catatan pribadi ketika beliau langsung belajar kepada kepada guru-guru beliau. Ya. Buk, uh, eh, hafalan beliau menjadi buruk disebabkan ini yang hafalannya berubah. Dulu kuat, kemudian bertua, garing atau misal Nah, dulu kan ketika musuh itu menguasai kaum muslimin, bukan cuma itu. Mereka maka perpustakaan. Nah, ketika ditulis dan kita salah satu salah serang dan yang lain. Terus kan tabi hadis yang maknanya sama dengan hadis ini. Namanya penguat ada hadis yang lain dia minimal lemah atau hasan itu namanya penguat ya penguat ada dua ada yang namanya wahid kalau mutabah itu sahabatnya sama kemudian ada perbedaan di bawah sahabatnya juga sama contoh misalnya Imam Bukhari ya sahabatnya sama gurunya sama seberatan mengambil Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi contoh misalnya di Imam Tirmidzi ya Imam Tirmidzi contoh misalnya uh, ada rawi yang bermasalah ya. Contoh misalnya tidak ada yang sama. Samanya cuma di sahabat saja. Di tabi-tabiin misalnya berbeda. Kemudian Imam Bukhari ini hadisnya sahih, kemudian misalnya di Imam Tirmidzi hadisnya lemah. Nah, hadis lemah ini terangkat disebabkan adanya hadis Imam Bukhari yang mana maknanya isi dari matan hadis tersebut sama-sama sama. Maka terangkat hadis tersebut menjadi menjadi hasan. Ya, hadis yang kedua. Hadis nomor 124. Imam Tirmizi mengatakan, "Haddatsana Ali bin Hujrin wa ghairu wahid qalu" Haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala akhbarani Ibrahim ibnu Muhammadin min waladi Ali bin Abi Thalib qala kana Aliun idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala karena ida masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sobabin. Imam termiti mengatakan Ali bin Hujur dan yang lainnya bercerita kepada kami. Mereka mengatakan Isa bin Yunus bercerita kepada kami dari Umar bin Abdullah Maula Gufroh. Dia mengatakan, Ibrahim bin Muhammad memberitahuku dari salah seorang anak Ali bin Abi Tholib. dia mengatakan, Apabila Ali bercerita tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, Nabi jika berjalan, beliau mengangkat kakinya dengan kuat. Nah, jadi mengangkat dengan kuat, tegap ya. Seakan-akan sedang turun dari lereng. Lereng itu kan miring ya. Ketika Nabi berjalan seakan-akan beliau seperti turun dari lereng. Kita baca penjelasan Syekh Razak. Hadis ini sudah dijelaskan sebelumnya di bab awal tentang fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan yang mendukung pembahasan di sini adalah perkataan Ali jika berjalan beliau mengangkat kakinya dengan kuat. Kan di sini babnya adalah tentang bagaimana cara Nabi ber, berjalan. Jika berjalan beliau mengangkat kakinya dengan kuat. Maksudnya tidak mengangkat kakinya dari tanah seperti cara mengangkatnya orang yang lemas Bina uyuh mengangkatnya kada. Dan juga seperti mengangkatnya orang yang malas, bina pengoler, kemudian berjalan. Nah, bagaimana? Maka Nabi tidak seperti itu. Jadi berjalannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tegap dan kuat. Kada kayak orang garing berjalannya atau seperti para wanita, para wanita lah yang berjalannya kan agak lambat, kemudian mengangkatnya juga agak agak lambat. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga berjalan dengan kuat Nah, karena kekuatan fisik beliau, karena kekuatan fisik beliau. Kan Nabi memiliki dua kesempurnaan. Kesempurnaan akhlak dan kesempurnaan fisik. Fisik beliau tidak cacat ya. Kemudian fisik beliau sempurna, berjalan kuat, tegap, badan beliau tegap ya, hidung mancung, rambut ikal, indah penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, akhlak beliau juga indah. Kemudian perkataan Ali bin Abi Thalib seakan-akan sedang turun dari lereng, maksudnya seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi dan penjelasannya sudah diberikan sebelumnya. Tentang derajat hadis ini, hadis ini sanatnya dilemahkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Tetapi maknanya benar, maknanya benar. Hadis dengan sanat ini lemah. Tapi maknanya benar di hadis yang lain yang sahih. Jadi lemah itu ada dua ya. Ada sangat lemah dan ada lemah yang ringan. Bahasanya adalah e, eh, do'fun syadid dan do'fun yasir. Yang terangkat itu tatkala lemahnya cuma ringan, sedikit. Kalau lemah yang sangat lemah, do'fun syadid maka tidak bisa terangkat dengan sebab adanya hadis yang lain. Ya. Mungkin penting juga belajar mustalah hadis ya, sekali-kali mungkin. Tinggal waktunya saja. ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya cara berjalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu beliau mengangkat kaki dengan kuat ketika berjalan seakan-akan seperti turun dari lereng. Ya. Apakah kita diperintahkan cara berjalan seperti itu? Maka jawabannya tidak. Ya menurut kebiasaan masing-masing. Yang diperintahkan adalah jangan terlalu cepat dan jangan lambat. Ya. Kemudian hadis yang 125. Hadis yang terakhir. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Sufyan ibn Waqi, qala haddatsana Abi anil Mas'udi an Utsman ibn Muslim ibn Hurmuz an Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Berkata Imam Tirmidzi, Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami, dia mengatakan abahku bercerita kepadaku. Nah, berarti anak mendapatkan dari abah. Abah beliau Waqi Waqi bin Al-Jarrah. Waqi bin Al-Jarrah. Ini perguruan dari Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi an dhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Tirmidzi, kata Imam Syafi'i ketika mengeluhkan hafalan beliau ya saya mengadu atau mengeluh kepada guruku yang bernama Waki, Waki bin Jarrah ini tentang buruknya hafalanku. Maka guru beliau ini memberikan petunjuk pembim, apa bimbingan dengan meninggalkan maksiat. al ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asy. Karena ilmu adalah nur dan nur cahaya tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ini cara menjaga ilmu ya. Kita senantiasa ikut kajian, maka jangan sampai hilang Ya, caranya adalah dengan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hafalannya. Al-Qur'an, hadis, mungkin ada yang hafal sehari satu juz misalnya. Tapi jangan sampai hilang. Caranya dengan meninggalkan maksiat. E, menceritakan abahku Waqi' bin Jarrah, guru Imam Syafi'i, Anil Mas'udiyyi dari Al-Mas'udiyyi. Ini bukan nama asli ya. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Abdullah. Abdurrahman bin Abdullah. An Uthman bin Muslim dari Uthman bin Muslim bin Hurmus dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im dari sahabat khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia mengatakan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan maka badannya condong ke depan seakan-akan turun dari lereng jadi condong ya karena seperti orang yang turun dari lereng bukit yang tinggi ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya, tapi hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Hadis ini sudah disebutkan sebelumnya dan kandungan maknanya sama dengan hadis sebelumnya. Ali mengatakan di sini jika Nabi berjalan maka badannya condong ke depan dijelaskan dengan perkataannya seakan-akan turun dari langit. Jadi kan Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau Nabi berjalan maka Nabi condong badannya. Beliau jelaskan lagi seakan-akan kaya turun dari lereng atau tempat yang tinggi menuju rendah. Itu dijelaskan oleh oleh beliau lagi. Lereng adalah maksudnya bagian tanah yang miring. Lereng adalah bagian tanah yang miring. Jadi kalau orang berjalan ya otomatis kan badannya condong ke depan. Nah, Nabi seperti itu berjalan kebiasaannya ya. Ini tiga hadis tentang bagaimana cara berjalan Rasulullah SAW Yang intinya adalah kita dituntut berjalan tidak boleh berjalan sombong, congkak ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqsid fi masyik" dan sederhanalah dalam berjalan. Tidak sombong, tidak angkuh seperti orang yang berjalan apa namanya? Ketika ada kontes kecantikan itu. Itu walaupun berjilbab ya, syar'i tetap tidak boleh karena ber, berjalan di hadapan laki-laki ya. Seperti itu lenggok-lenggok. Maka tidak boleh. Nah, kemudian eh, apa namanya? Kita dilarang untuk berjalan jalan orang yang congkok, sombong, apa sombong, sombong. Kemudian juga kita tidak diperintahkan berjalan dengan cepat, sangat cepat dan lambat ya. Ini bagi laki-laki, bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, nah ini kan apa namanya? dikembalikan kepada tabiat ya. Kalau perempuan kan lambat, maka tidak bisa kita seperti ini ya. Kalau mereka lambat, nah seperti itu, seperti itulah para para wanita. Tapi kalau laki-laki maka sedang dalam berjalan, berjalannya kuat, kemudian tidak mengangkat tangan, tidak, tidak mengangkat kaki dengan lemas atau lamah ya sehingga tampak seperti perempuan. Dan juga dilarang laki-laki berjalan seperti perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah bab yang ke-20 Rasulullah SAW menggunakan kina. Ini juga potongan hadis yang sebelumnya tentang fisik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita baca apa Bapak. Ada satu hadis ya tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan kina. Kina itu adalah sepotong kain atau sejenisnya yang biasanya diperlukan pada saat meminyaki rambut dengan minyak atau yang lainnya. Jadi bukan surban ya, jadi semacam lembaran kain yang dipakai untuk menutupi minyak yang digunakan ke rambut sehingga minyak tidak titikan ke ke awak. Kalau perempuan itu apa namanya yang sebelum jilbab itu? Telakung kah? Apa cipun ya? Ya, seperti itulah mungkin. Kan perempuan memakai itu supaya rambutnya tidak kemana mana Kalau ini kina ini dipakai ketika diminyaki rambut tersebut tidak menetes ke tubuh Tujuannya adalah agar pakaian terlindung dari minyak yang dipakai di kepala. Bukan surban ya, tapi sebelum surban. Ketika orang hendak memakai surban dan dia meminyaki rambut, maka dikasih dulu kina yaitu kain tersebut agar jangan mengotori surban dan pakaian. Kemudian baru dikasih surban. Kita baca hadisnya, berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi qala haddatsana Ar-Rabi ibnu Sabih an Yazid ibni Aban an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Kata Imam Tirmidzi, Yusuf bin Isa bercerita kepada kami Maksud bercerita ini bukan berkisah ya, memberikan hadis, haddatsana memberikan hadis. Ia mengatakan, Waqi bercerita kepada kami, Waqi bin Jarrah, Ar-Rabi bin Somit bercerita kepada kami dari Yazid bin Aban, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir, di sini diterjemahkan dengan seringnya. Yukthir artinya kan banyak. Kita terjemahkan banyak saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memakai kina, rancak memakai kina, kain yang fungsinya adalah melindungi dari dari minyak tadi. Sehingga seakan-akan karena beliau sering memakai kina, otomatis sering memakai minyak rambut. Seakan-akan pakaian beliau adalah pakaian tukang minyak, ya karena Rasulullah SAW di sini disebutkan sering memakai minyak tadi. Kemudian Rasul sering memakai kina. Iya. Hadis ini ulun sebutkan derajatnya dilemahkan oleh para ulama. Di antaranya ada Al-Hafiz Al-Iraqi dan Syekh Al-Bani rahimahullah taala. Hadis ini adalah lemah. Alasannya adalah kita baca bawahnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering memakai kina di atas kepala beliau sehingga seakan-akan pakaian beliau adalah pakaian tukang minyak. Di pakaian tukang minyak terdapat titik-titik bekas minyak. Otomatis kalau orang itu fung, apa profesinya tukang minyak, pasti banyak di bajunya mi, minyak. Nah, seakan-akan Nabi ketika sering memakai kina, minyak ini banyak baju beliau ada minyak-minyaknya. Sebelumnya sudah dijelaskan kelemahan hadis ini dan juga sudah dijelaskan bahwa matannya juga mungkar. Matannya juga mungkar. Isi hadisnya adalah mung mungkar. Apa yang dimaksud dengan mungkar? Bukan mungkar secara bahasa. Ini perbuatan mungkar, sangat keji berarti bukan ya. Mungkar di sini bukan mungkar secara bahasa. Mungkar adalah memang ulama berbeda pendapat tentang makna mungkar. Kita ambil perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadis mungkar adalah ma rawahu dhaif mukhalifan lima rawahu tsiqah. Ma rawahu dhaif mukhalifan lima rawahu tsiqah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Di hadis yang lain, ya dia isinya entah matanya entah sanatnya menyelisihi. Hadis ini menyelisihi hadis yang sahih yang lain nanti disebutkan bahwasanya Nabi jarang memakai kina. Jarang memakai kina. Nabi pernah memakai kina bukan karena minyak Nanti ulun sebutkan. Kita baca. Jadi yang namanya mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi lemah yang menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Apa hadis yang bertentangan yang lebih thiqah, yang lebih sahih dari hadis ini? Disebutkan dalam sahih Al-Bukhari sebuah hadis yang sesuai dengan pembahasan ini adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan fa bainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahri adh-dhahirah qala qailun li Abi Bakrin hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqannian suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar berarti di Mekah ketika Nabi hijrah di nahri al-zahirah. Maksud nahri al-zahirah ini di siang bolong, di terik matahari yang panas. Ini bukan nama tempat ya. Jadi fi nahri al-zahirah ketika matahari berada di tengah sehingga sangat panas. Seseorang berkata kepada Abu Bakar, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang memakai kina. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama Abu Bakar di rumah Abu Bakar. Kemudian ketika itu sangat panas di siang bolong. Kemudian, ada, yang mengatakan di antara keluarga Abu Bakar, lihat Rasulullah beliau memakai kina tadi yaitu kain untuk menutupi minyak tadi. Perhatikan kata Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitab Zadul Ma'ad sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut memakai kina tadi pada saat itu untuk bersembunyi. Maksudnya adalah ketika beliau memakai kina tadi, beliau ingin menutup identitas beliau. Makanya memakai ki, kina. Bukan karena sering memakai minyak tadi. Jadi ada alasan yang lain, bukan sering memakai minyak sehingga banyak juga memakai kina. Ada juga yang mengatakan di uh, Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam memakai kina tadi, kain tadi untuk menutupi dari panas terik matahari. Karena sangat pa, panas finah di dhuhairah. Ketika itu terik panas sangat panas. Kemudian yang beliau lakukan di sini karena suatu keperluan, bukan karena sering memakai mie, minyak. Dan menggunakan kina bukanlah kebiasaan beliau. Kan di sini mengatakan sering rancak memakai ki, kina. Berarti hadis ini yang lemah sanatnya ini bertentangan dengan isinya yang lebih soh, sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga hadis ini dikatakan matannya atau isinya adalah mung, mungkar. Jadi bukan mungkar secara bahasa, perbuatan keji-keji enggak, tetapi hadis yang diriwayatkan perawi lemah yang menyelisihi terhadap hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Cuma ada satu satu hadis yang intinya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memakai kina, tapi tidak sering. Kalau beliau sering berarti menunjukkan beliau sering memakai minyak rambut. Nah, kemudian Nabi pernah memakai kina pernah karena ingin menutupi identitas, beliau dan juga ketika itu sangat panas sehingga beliau menutupi diri beliau agar jangan kena panas dengan ki, kina tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita hari ini ada dua bab kita menjelaskan yaitu tentang cara berjalan dan memakai kina tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Eh, di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang uh, eh, jil satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang bisa ulun sampaikan. Ya, sudah wak sampai waktu isyrok ya. Waktu isyroknya kan jam 6 ya. Jam 6 yang terjadwal. Jam 6 ya. Iya. Karena kan subuhnya cepat. Nah, pian tambah 15 eh, jam 6 lewat 15 sudah sampai waktu isyraq. Ya. Karena apa? Subuhnya cepat. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf ya. Kemudian apa yang ulun sebutkan tadi berupa hadis-hadis Rasulullah SAW ini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW. Menambah cinta ditandai dengan semakin giat kita mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita bisa istiqomah amin ya rabbal alamin kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh